Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab I'tiqad A'immati Alil Hadis. Akidah para imam alil hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu taala. Sekarang kita sampai pada bab azabul qabr, tentang azab kubur. Ini sebagian ulama menggandengkannya dengan pembahasan iman kepada hari akhir. Meskipun sebetulnya ini masih belum masuk kategori hari akhir. Karena sudah kita sampaikan alam yang dilewati oleh manusia ada tiga alam dunia kemudian alam barzah kemudian alam akhirat hari al akhir sedangkan ada kubur atau nanti setelahnya fitnah kubur ini masih berkaitan dengan alam barzah cuma para ulama menggandengkannya mengikutkannya dengan pembahasan al iman bil yaumil akhir Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah taala wa yakulun inna adzabal qabri haqqun. Para imam al hadis mengatakan sesungguhnya azab kubur itu hak, benar adanya, pasti terjadi dan akan dialami oleh sebagian manusia. Yu'adzibullahu man Allah mengazab siapa yang dia kehendaki yang memang berhak mendapatkan azab kubur tersebut. Wa insya'a afa'anhu. Namun jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan azab kubur itu hak. Ini disampaikan di antara sebabnya karena ada kelompok-kelompok sempalan umat Islam yang mengingkari adanya adab kubur. Di antaranya kelompok Al-Mu'tazilah dan juga ya sebagian kelompok yang lainnya. Padahal dalilnya sangat jelas di dalam ayat, hadis dan tentunya ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Adapun dalilnya disebutkan di sini oleh Al Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah taala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wasya, Api neraka ditampakkan kepada mereka yaitu Fir'aun dan para pengikutnya pada pagi dan petang hari. Annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wasiyah Wa yauma taqumus ada adkhilu ala fir'auna asyadal adab Pada hari kiamat maka Allah berkata kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan keluarganya tentunya yang kafir ke dalam azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini mengatakan hadil ayatu akbaru dalilin li ahli sunnati wal jamaah fi isbati adabil qabr fil barzakh. Ya, sekali lagi kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini merupakan dalil terbesar bagi ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan adanya adab kubur ya, di alam di alam barzakh. Ini harus kita pahami. Kemudian asy atau Al-Imam Abu Bakar Ismaili berkata, Fa asbata lahum ma baqiyati dunya azaban bil ghuduwi wal ashi duna ma bainahuma. Bahwasanya Allah menetapkan bagi mereka azab pada pagi dan petang hari selama masih ada dunia ini. Hatta idza qamatil qiyamah udzibu asyadal azab. Dan ketika ditegakkan hari kiamat, mereka diazab dengan azab yang sangat amat dahsyat bila takhfifin anhum tanpa ada keringanan bagi mereka kama kana fid dunya sebagaimana mereka di dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah seperti yang dikatakan Imam Ibnu Katsir ini merupakan salah satu dalil dari Al-Qur'an tentang adanya azab kubur. Kalau kita renungkan sejenak Allah mengatakan api neraka itu ditampakkan pada pagi dan petang hari kepada Fir'aun dan para pengikutnya yang kafir. Kemudian pada hari kiamat. Mereka diazab yang lebih dahsyat lagi. Berarti apa? Azab berupa ditampakkan api neraka itu itu di alam di alam barzakh. Kemudian setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua, dibangkitkan mereka pada hari kiamat, mereka diadab dengan adab yang sangat dahsyat. Sekali lagi, ini adalah dalil dari ayat Al-Qur'an yang sebetulnya tidak bisa lagi ya dibantah oleh kelompok alil bidah yang mereka di antara alasannya mengatakan ada kubur itu tidak ada karena hadisnya hadis ahad kata mereka. Hadisnya itu tidak mutawatir, tidak banyak periwayatannya. Kita katakan seandainya tidak ada hadis, ini ada apa? Ayat Al-Quran. Namun inilah ahli bidah. Seterang apapun kebenaran itu, sebagaimana kata Allah, Inna la ta'mal abesar, walakin ta'mal kulub allati fis sudur. Bukan mata kepala ini yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinnaha takhfal al umyani kebenaran itu seperti matahari yang terang benderang di siang bolong tidak tersembunyi bagi siapapun kecuali bagi yang buta ini sekali lagi dalilnya dari ayat Al-Quran ya bagaimana mereka akan mengatakan apakah ini ayat mutawatir atau hadis ahad nah kemudian dalil berikutnya disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ismail dari ayat Al-Quran lagi. Ya. Seandainya kita katakan nggak ada hadisnya tentang ada kubur, ini ada apa? Ayat-ayatnya. Allah berfirman, ini dalam surat Toha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata Barang siapa berpaling dari peringatanku kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit yakni qabla fana'i dunia, maksudnya sebelum hancurnya dunia maksudnya Allah akan berikan kehidupan yang sempit di alam barzah dan kalau kita lihat tafsir-tafsir para ulama di antaranya tafsir Ibnu Katsir ya sebagian salaf mentafsirkan kehidupan yang sempit yaitu kesempitan di alam di alam barzah dan sebagian disebutkan riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu ayat yang menetapkan adanya adab kubur. Bahwasanya manusia yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka baginya kehidupan yang sempit. Bukan hanya sempit di dunia, namun sempit juga di di alam barzakh. Naudzubillah min dalik. Likali pada dalik wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Ayat ini mirip dengan ayat yang kita sampaikan tadi yang pertama yaitu Allah menyebutkan dulu azab di alam barzakh. Kemudian setelah itu Allah sebutkan azab di alam akhirat. Demikian pula dalam surat Toha di sini Allah menyebutkan pertama kali wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyata dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit. Kemudian Allah lanjutkan wa nahsyur yaumal qiyamati ama dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berarti kehidupan yang sempit tadi itu kehidupan di alam dunia dan juga kehidupan di alam alam barzakh. Ini yang disampaikan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang dalil-dalil dari Al-Quran tentang adanya azab, azab kubur. Bayana anal ma'isyata dong qabla yaumal qiyamah. Allah menyebutkan dalam ayat tadi bahwasanya kehidupan yang sempit itu sebelum hari kiamat. Ini yang paling ya betul yaitu kehidupan di alam barzakh wa fi muayanatin al yahud wa nasara wal musyrikin fil aish raghat wa rafahiyah fil ma'isha ma lam yu'lam bihi anna lam yurad atau lam yarid bihi diqu arizqi fil hayati dunya li wujudi musyrikin fi sa'atin min arzaqihim wa inna ma arada bi ba'dal maut qabla al hasyar bukan maksudnya kehidupan yang sempit di dunia saja Ya, mungkin bisa jadi kehidupan di dunia sempit, namun tidak mesti. Ya, dalam artian kata beliau, kalau kita lihat orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrikin, mereka dalam kemegahan urusan dunia, rezeki mereka luas, lapang. Ya. Maka yang dimaksud di dalam ayat surat Thaha tadi, kehidupan yang sempit di alam barzakh itu sudah pasti. Adapun di dunia secara dohirnya mereka dalam keadaan apa? Kelapangan rezeki. Ya. Meskipun sudah kita ya pernah sampaikan ini juga namanya istidraj. Ya, Allah berikan tenggang waktu, Allah berikan keluasan urusan dunia. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatana alim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhannahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah mengatakan ketika mereka lalai dari peringatanku, kami bukakan pintu-pintu dunia. Jabatan, harta dan segalanya dia kuasai, dia miliki. Namun jangan berbangga dulu. Allah mengatakan falamma Ketika dia sudah sampai puncak kebahagiaannya di dunia, kegembiranya di dunia, nahum. Langsung kami azab, eh tiba-tiba dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu para salaf mereka ketika mendapatkan nikmat, rezeki dan sebagainya, mereka introspeksi. Mereka bertanya apakah ini nikmat atau istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Ya, kita semuanya juga demikian, harus selalu introspeksi. Jangan sampai nikmat tersebut yang pertama dari istidraj, ya. Yang kedua, jangan sampai nikmat tersebut melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harus kita yakini latus alunna yauma idin anin naim. Sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya, intinya sekali lagi orang-orang kafir mereka di dunia memiliki kelapangan urusan dunia. Maka yang paling utama dalam maksud ayat ini yaitu kesempitan di alam di alam barzah. Barang siapa berpaling dari ajaranku kata Allah, kami berikan kehidupan yang yang sempit. Yang paling utama di sini adalah sempit dalam eh di dalam alam alam barzakh. Nauzubillah min dalik. Ini sebagian dalil dari ayat Al-Qur'an. Eh meskipun ada sebagian ulama juga menyebutkan dalam ayat-ayat lain. Eh cuma cukup satu ayat saja orang mukmin wajib apa? membenarkannya, mengimaninya. Apalagi ditambah dengan banyak dalil-dalil dari hari-hari Rasulullah Wasallam. Ya, di antaranya doa yang kita dianjurkan untuk membacanya sebelum apa? Sebelum salam ketika tasyahud. Ya berlindung dari empat hal. Allahumma ini audhubika min azabil qabr wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Seandainya nggak ada azab kubur, apa manfaatnya kita berlindung dari azab azab kubur? Ya. Kalau begitu, kalau tidak ada adab kubur, sedangkan Rasul mengajarkan kepada kita istiada kepada adab kubur atau dari adab kubur, ini kalau sani adab kubur tidak ada, tapi Rasul mengajarkan, naudzubillah min dalik, ya, ini seperti kata orang di sini, orang ya di sini mengatakan ini kalam faldi, ya, nggak ada isinya tong kosong ininya, nggak ada manfaatnya, naudzubillah min dalik. Ini menuduh apa? Rasul mengajarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, naudzubillah min dalik, ya, oleh karena adab kubur itu ada dan hak, maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari adab kubur tersebut. Sebagaimana adab jahanam, eh sebagaimana al-masih dajjal, fitnah kehidupan dan kematian itu pasti ada. Karena Rasul mengajarkan untuk kita berlindung dari keempat hal tersebut. Allah menyadubi kami adabi al-kubur. Kemudian juga dalil ya dari hadis Rasul SAW kisah Rasul melewati dua kuburan. Kemudian Rasul mengatakan, "Innahuma la yu'adzabani." Sesungguhnya dua orang yang di kubur ini sungguh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibani fi kabirin dan ya eh, mereka tidaklah diazab ya eh, fi kabir dalam suatu dosa yang besar. Kemudian Rasul mengatakan, "Amma ahaduma fala yasabri minal baul." Yang satu tidak ya mensucikan diri dari kencingnya. Ya, seperti sebagai orang sekarang ini bilang mindalik kencing di pinggir jalan, eh sudah mengotori, eh sudah menimbulkan bau yang tidak sedap, ancamannya berat. Kan nggak mungkin mereka istinja. Ya, ancamannya apa? Mendapatkan azab, azab kubur. Nah, kemudian yang kedua, wa amma al-akhar fakana yamshi binamim. Adapun yang kedua, diazab karena dia suka mengadu domba. Ya, ini sekali lagi azab bagi mereka-mereka yang ya pertama tadi tidak bersuci dari kencingnya, dari buang air kecilnya, yang kedua karena dia mengadu domba di antara manusia. Maka bertakwalah kepada Allah mereka-mereka yang menghasut, ya hasut kepada orang lain untuk tadi mengadu domba, maka azab di alam barzakh akan menunggunya kalau dia tidak mendapatkan maaf dari orang yang dia zalimi tersebut. Naudzubillah min dalik. Kemudian ikhwani fillah rahimani warahmukumullah. Kemudian bab berikutnya langsung saja kita sambung su'alu mungkarin wa nakir. Pertanyaan dua malaikat mungkar wa nakir. Ini sebetulnya tidak disebutkan secara apa berurutan. Sebetulnya pertanyaan mungkar wa nakir dulu baru setelah itu adanya azab dan nikmat kubur. Jadi memang di antara metode salaf ya pada penulisan mereka tidak terlalu ya memperhatikan, mengutamakan masalah apa? urutan-urutan ya meskipun itu tidak salah. Cuma bukan prioritas utama ya. Ini salah satu yang membedakan salafus saleh dengan metode penulisan orang sekarang. Ya, kalau sekarang ini di dunia akademik terkadang penulisan itu yang paling penting metodenya. Ya. Cara penulisannya, titik komanya harus tepat. Adapun isinya sekufur apapun tidak ada masalah. Ya. Yang penting metode penelitiannya baik, yang penting cara penulisannya itu sesuai dengan kaidah namun hukumnya kufur, syirik, bid'ah. Nggak jadi urusan. Yang penting apa? Metodologinya benar. Ini metode barat. ya. Banyak kaum muslimin ya, yang mereka apa? Lalai dari metode salaf. Kalau metode salaf bukan berarti meremehkan masalah metodologi. Ya, cuma ini bukan prioritas utama. Kalau sekarang enggak, ya. Prioritas utamanya bagaimana metodologinya, cara penulisannya, titik komanya, itu yang paling luar biasa diperhatikan. Ya, itu yang paling luar biasa untuk dikoreksi. Namun urusan ini isinya kufur atau tidak, ini urusan yang nomor 100. Naudzubillah milik kalau salah tidak. Yang penting materinya apa dulu, isinya apa dulu. Sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Ya, kemudian nomor-nomor berikutnya baru metodologi apa? Penulisannya, ini sekali lagi bukan kita menafikan masalah pentingnya urutan, tertibnya, eh, keteraturan penulisan, metode penulisan. Cuma harus ada apa? Skala prioritas. Ya, jangan sampai metodologi penelitiannya, metodologi penulisannya yang utama, isinya apa? Dikesampingkan. Inilah kualitas sekarang ya umat Islam illa man rahimallah. Di sini Asyik atau alimam Abu Bakar ini tidak eh, mengurutkan. Eh, pertama, masalah fitnah kubur, kemudian azab kubur. Namun dibalik azab kubur itu baru fitnah kubur. Ini suatu hal yang lumrah dalam metodologi penulisan para salafu as-soleh. Mereka tidak terlalu memperhatikan, ya, memprioritaskan masalah ini. Kemudian kita baca ucapan alimam imam Abu Bakar Ismail rahimahullah taala wa yu'minuna bimas'alati mungkarin wa nakir. Imam-imam alil hadis mereka mengimani pertanyaan mungkar wa nakir ala masabata bihi al khabar an Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'aqaulillahi ta'ala dengan berdasarkan dalil firman Allah ini diantara apa dalil ayat yang menjelaskan tentang adanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan, imtihan, ujian di alam di alam kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah mengokohkan, menetapkan orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat wa yudhillullahu dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki wa ma warada tafsiruhu anin nabi sallallahu dan apa yang telah datang dari penafsirannya dari Rasulullah alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Perlu juga kita sampaikan di sini kata-kata fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur mungkin yang terbayangkan itu kubur yaitu kuburan yang digali itu ya padahal bukan itu maksudnya fitnah kubur itu dinamakan ya disandarkan kepada kata-kata kubur bukan berarti yang nggak dikubur tidak difitnah Bukan berarti yang nggak dikubur tidak dikasih azab atau nikmat kalau memang dia layak mendapatkan adab atau nikmat tersebut. Orang kafir ada sebagian yang mati apa? Di dibakar, dibuang, debunya atau disimpan, dikoleksi, ya. Ini bukan berarti tidak mendapatkan fitnah atau apa? Siksa kubur, ya. Penamaan ini sekedar al-ghalib. Kebanyakan orang itu kalau mati di dikubur. Namun tidak menafikan orang yang mati tenggelam di lautan, ya, orang yang mati dimakan, ya, binatang buas misalnya. Ini semuanya akan mendapatkan fitnah dan adab kubur kalau memang dia layak untuk mendapatkan adab kubur tersebut. Kata-kata sekali lagi adab kubur ini sekedar penamaan saja karena kebanyakan orang ketika mati di eh dikubur. Itu pun maksudnya yaitu mendapatkan fitnah dan azab serta nikmat di alam barzakh. Alam kubur yang dimaksud di sini alam barzakh. Bukan liang kuburan. Bukan liang lahat itu. Ya. Makanya kelompok Mu'tazilah, kelompok-kelompok sesat yang menolak adanya adab kubur, mereka mengatakan tidak ada adab kubur. Karena apa? Kalau kita gali, tidak ada namanya api ditambahkan, tidak ada namanya kuburan disempitkan. Ya. Bahkan Fir'aun masih apa? Utuh jasadnya. Ya. Wal najika bibanalika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan wahai Fir'aun untuk menjadi tanda-tanda kekuasaan, kekuasaan Allah. Ya. Bukan berarti dia apa? Tidak diadab. Adab kubur itu adab di alam barzah. Kita tidak mengetahuinya. Itu alam apa? Alam gaib. Tidak bisa kita panca indera, tidak bisa kita apa? Eh bahkan dalam hadis Rasul mengatakan Laula Allah tadafanu la ja'atullah an usmi'akum ya min adabil qabri ma sami't. Kata Rasulullah, seandainya aku mau ya, aku akan doakan kalian agar Allah apa memperdengarkan azab kubur kepada kepada kalian. Namun tidak akan mungkin manusia bisa mendengarkan azab azab kubur. Ini alam gaib. Ya, yang bisa mendengarkan hanya kata para ulama dalam hadis Rasulullah SAW yaitu al hayawan hanya apa? Hewan-hewan saja. Di sini ingin sebetulnya saya akan eh, bacakan hadis tentang adab kubur, nikmat kubur, dan juga fitnah kubur dari hadis yang ya lumayan panjang lebar, namun insya Allah banyak manfaatnya kalau kita mau merenungkannya. Ini kita akan sampaikan bawakan dari kitab Ahkamul Janais karangan Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani rahimallahu taala yang sangat luar biasa ya khusus spesial masalah bagaimana kita menjalankan sunnah Rasul SAW dalam masalah mulai ya orang itu sakatul maut apa yang kita lakukan demikian pula ketika itu kita meninggal dunia ya bagaimana tata cara me ya kafah memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya sampai memakamkannya. Ya luar biasa. Ini salah satu yang menunjukkan bahwasanya beliau memang layak dikatakan sebagai mujaddid abad ini, yaitu pembaharu umat abad ini eh, karena beliau banyak menghidupkan sekali sunnah-sunnah Rasul SAW yang banyak ditinggalkan oleh manusia khususnya dalam masalah tadi ahkam al-janais. Ya, sementara kita pindah ke pembahasan sedikit masalah karena belum kita temukan hadis-hadisnya saya sudah kasih tanda cuma hilang tandanya. Jadi susah nyarinya. Ya, ini ada pembahasan sedikit ya kita alihkan sedikit daripada nyari-nyari susah yaitu masalah talqinul muhtadir ya orang yang dalam sakatul maut beliau sampaikan di sini Fa idza hadarahul maut faalaman indah indahu umur an yulaqinu asyahadah. Orang yang mau meninggal dunia itu ditalkin dengan kalimat syahadah. Rasul bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Man kana akhiru kalami la ilaha illallah indal maut dakhalal jannah. Etalkinkanlah eh, orang yang mau meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah ketika dia mau meninggal dunia maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekali lagi yang disyariatkan di dalam Islam, orang yang meninggal mau meninggal dunia ditalkin dengan la ilaha illallah. Bukan syahadatain ya, cukup la ilaha illallah saja. Tidak perlu wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian an yad'u walahu wa la yaqulu fi hudur illa khairan. Ya, untuk mendoakan orang yang dalam keadaan sakatul maut tersebut, ya. Walaysa talqin dzikra syahada bihadatil mayyit wa tasmi'a iya bal huwa amruhu bi an yaqula khilafan lima yadhunnul ba'd. Bahwasanya mentalkin itu bukan sekedar memperdengarkan saja, namun menganjurkan, memerintahkan untuk orang itu yang mau meninggal dunia mengatakannya. Kecuali kalau memang nggak bisa ya lain lain yukaliful nafsan illa illa usaha. Eh namun untuk orang tersebut betul-betul bisa mengucapkan eh kalimat ya la ilaha illallah tersebut. Nah, ini sudah ketemu. Agak panjang hadisnya. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis Barak bin Azif radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini panjang sekali lagi, kharajna ma'an Nabi sallallahu fi janazati rajul al ansar. Kami pernah pergi bersama Rasul SAW mengantarkan jenazah seorang al-ansar. Fantahaina ilal qabri. Kemudian kita sampai kepada pemakaman. Walamma yulhat Fajalasa Rasulullah SAW al kiblah wa jalasna haulahu. Ketika itu ya lubang masih digali. Rasul pun duduk menghadap ke arah kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau. Wa ka'anna ala ru'usina tair. Dan seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Dalam betul dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan betul-betul ya menjiwai ini dalam keadaan ya duka. Ya, bukan seperti sebagian orang ketika mengantarkan jenazah masih softo, ya, masih tertawa terbahak-bahak. Ya, kalau para salafus saleh dulu, ini keadaan mereka khusyuk sampai salah apa? Kalau ada seekor burung nggak akan terbang. Kenapa nggak gerak khusyuknya? Wafiyadi udun yang kutufil ar. Dan Rasul pada itu eh, memegang tongkat, ya kemudian beliau eh, tulis-tuliskan di tanah. Fajala yang sama. Kemudian Rasul melihat ke atas langit. Wa yandur ilal ardi. Kemudian melihat ke tanah lagi. Wajala yarfa basar wa yakhfidu salasa. Melihat ke atas, ke bawah sampai tiga kali. Fakola. Kemudian Rasul bersabda, Istaidu billah min adabil qabr. maraten aw salasa. Rasul berkata kepada para sahabat, mintalah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Ini sudah kita sampaikan tadi, ini juga termasuk dalil adanya adab kubur Rasul mengatakan demikian dua atau tiga kali. kal. kemudian Rasul bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur tiga kali. Ya. Sumakola kemudian Rasul mengatakan, eh, ini perjalanan roh manusia sejak sakatul maut sampai di alam barzah. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'il dunya wa ikbali mal akhirah nazala ilai malaikatum sama. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila dia akan berpisah dengan dunia ini dan dia akan me, ya, menghadap Allah me, ya, me, pergi ke alam akhirat maka malaikat turun dari langit bidul wujuh putih wajah mereka ka'anna wujuhahum asyams seolah-olah wajah-wajah mereka itu seperti matahari ma'ahum kafanun min akfanil jannah mereka membawa kafan dari surga. Wahanutun min hanutil jannah. Membawa ya seperti kapur barus dari surga. Hatta yajlisu minum madal basar. Mereka pun duduk dari orang yang mau meninggal dunia tersebut sepanjang mata memandang. Sumayaji malakul maut alaihissalam. Kemudian malakul maut datang kepada orang yang meninggal atau yang mau meninggal dunia tersebut. Hatta yajlisa inda rasihi sampai dia duduk di samping orang yang sakatul maut. Fayaqulu ayatuhan nafsu tayyibah. Ini orang yang mukmin. Malaikat mau datang dengan membawa kabar gembira, dengan mengatakan wahai jiwa yang baik. Eh semoga Allah menjadikan kita termasuk eh jiwa yang thayyibah, yang mutmainnah. Dalam riwayat mutmainnah ayyuhan nafsun thayyibah, ukhruji ila maghfirati minallah wa Keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhoannya. Qal fatakhruju roh manusia tersebut yang mukmin keluar dari badannya tasilu kemudian mengalir kama tasilu qatram min fisika seperti tetesan air yang keluar dari bejana fayakhuduha kemudian malaikat maut mengambil roh tersebut wa fi riwayah hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin min samai wal ardi ketika roh orang mukmin keluar dari jasadnya malaikat yang di atas langit dan di bumi mereka bersolawat kepada orang tersebut. Wa kullu malakin fis sama wa futihat lau abwabus sama. Pintu-pintu langit terbuka untuk roh orang mukmin tersebut. Kullu malakin baina sama'i wal ardi wa kullu malakin fis sama wa futihat lau abwabus sama. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'un Allah. Tidaklah seorang malaikat pun eh kecuali mendoakan orang tersebut. An yu'raja bi ruhi min kibalihim ya untuk mereka bisa mengawal roh tersebut. Faida akhadaha lam yada'uha fi yadi tarfata ainin. Eh, ketika malaikat itu membawa roh tersebut, eh, inginnya tidak berpisah dari mereka sampai eh, sekejap mata. Hatta yakhuduha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Kemudian para malaikat membawa roh tersebut dengan kafan yang mereka bawa. Wa fi dzalikal hanut. Fadzalika qalu ta'ala Itulah yang Allah firmankan, tawafatu rusuna wahum la yufarritun. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, para malaikat-malaikat kami mewafatkan manusia dan mereka tidak pernah meninggalkannya. Wa yakhruju minha ka'atyabina fatim miskin wujidat ala wajil ardi. Roh tersebut keluar dari badan orang tersebut itu dengan membawa bau harum yang paling harum eh, di atas muka bumi ini. Qal fayas'aduna biya falayamruna yakni bi ala malaik minal malaika illa qalu ma hadar ruhut tayyib. Ketika para malaikat membawa roh tersebut ke atas langit, para malaikat mengatakan, "Roh siapa yang ya baik ini?" Fayakun fulan ibnu fulan disebutkan fulan bin fulan bi asani asma'i allati kanu yusammuna biha fid dunya dengan disebutkan sebaik-baik namanya yang dia disebut di dunia hatta yang taubia ila samai dunia kemudian sampailah ke langit dunia yaitu langit yang dekat dengan dunia ini fayastaftihuna malaikat pun minta izin untuk dibukakan langit tersebut fayaftalahu dibukakan langit tersebut fayushayyi'u man atau mingkuli sama muqarrubuha dan malaikat-malaikat yang ada di langit tersebut itu mengiringi je atau roh orang mukmin tersebut ila sampai itu lihat sampai ke langit berikutnya Allah tayanta ila bi samai asabi sampai ke langit ketujuh itu rohnya orang mukmin Demikian. Fayaqulullah azza wa jalla. Allah pun berfirman, "Uktubu kitab abdi fi iliyin." Tulislah catatan hambaku ini di iliyin, surga yang paling tinggi. Allah berfirman, "Wa ma adraka ma iliyun kitabun marqum yashadul muqarrabun." Fayaktubu kitabahu fi iliyin, summa yuqal, "A'idu ilal ardi." Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Kembalikan hambaku itu ke bumi." fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum wa fi'a uidum wa minha ukhrijum taratan ukhra eh karena aku telah berjanji kepada mereka aku menciptakan mereka dari tanah dan aku akan mengembalikan mereka ke dalam tanah kemudian mereka pun dibawa eh sampai ke bumi tu'aduruhu fi jasadihi dikembalikan lagi rohnya ke dalam jasadnya qal fa inna yasma khaf'ani ali ashabihi ida walau anhum mudbirin. Eh pada waktu itu sang mayit mendengarkan suara terompa teman-temannya, kerabatnya yang mengini jenazahnya ketika mereka hendak pulang. Fayatihi malakan syajidal intihar fayantaha fayantahiranihi wa yujlisanihi. Kemudian katalah Jasadnya bersatu lagi dengan rohnya didatangi oleh dua orang malaikat yang keras dan dia mendudukkan mayat tersebut seraya berkata man rabbuka siapa rabbmu fayakul rabbi Allah ini yang disebut dengan apa fitnatu al qabr fitnah kubur kemudian sang mukmin mengatakan rabbi Allah rabbku adalah Allah fayakulani lahu madinuka siapa atau apa agamamu fayakulu dini al-islam agama adalah Islam fayakulani lahu mahadar rajul alil fikum siapa orang yang diutus kepada kalian fayakulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan ketetapan kepada kita untuk kita bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir di alam kubur nanti fayakulan lahu ma, wa ma amaluka ketika itu juga ditanya lagi apa amal yang kau telah perbuat orang mukmin akan menjawab qara'tu kitab Allah aku membaca Al-Qur'an fa amantu bi aku pun beriman kepadanya wa sadaqtu dan aku membenarkannya fayantahiruhu fayaqulu man rabbuka madinuka man nabiyuka ya tanya lagi siapa Rabbmu apa agamamu dan siapa nabimu wahya akhiru fitnah aftorat alal mu'min. Inilah fitnah terakhir yang dipaparkan kepada orang orang mukmin. Ini ujian yang sangat dahsyat kepada orang mukmin yang tidak sembarang orang bisa menjawabnya kecuali yang telah Allah firmankan tadi, yusabbitullahu alladziina amanu bil sabit fil hayati dunya fil akhirah. Kemudian orang mukmin ketika ditanya tadi menjawab Rabbi Allah Dini Islam wa Nabi Muhammad. Fayunadi munadim sama. Kemudian ada seruan dari langit an sadaqa abdi, benar hambaku. Ya fa afrishuhu minal jannah. Bentangkan ya surga kepadanya. Wa albisu minal jannah, berilah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan apa? Nikmat, nikmat kubur. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat kubur. Ya, orang itu setelah menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, Allah berikan nikmat berupa tadi fa'afishu minal jannah atau berilah permadani dari surga pakaikanlah dia dari pakaian surga ayah eh, bukakan baginya pintu ke surga fayati min ruhiha wa tibiha dia meskipun di alam barzakh dia bisa mendapatkan ayah eh, baunya aromanya surga wa yusalau fi qabri madabasarihi kemudian dibentangkan ayah eh, alam kuburnya sepanjang mata memandang ini alam barzakh ayah alam gaib tidak bisa kita apa ayah melihatnya langsung Kemudian kata Rasul SAW, wayatihi rajulun hasan wajah. Kemudian dia didatangi oleh seseorang yang tampan wajahnya, hasan siap, yang baik pakaiannya, tayyib berih, wangi baunya. Fayakul abashir bila dia suruka. Orang itu mengatakan bergembiralah dengan hal yang membahagiakanmu. Dalam riwayat abashir biridwani Allah bergembiralah dengan ridwan keriduan dari Allah wa jannatin fiha naimun muqim dan bergembiralah dengan surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Hada yaumuka ladzi kunta tu'adu. Ini hari yang engkau dijanjikan. Fayakullahu man anta. Kemudian orang mukmin mengatakan siapa dirimu? Fawajuhu kal wajhu yaji bil khair. Wajahmu datang dengan membawa kebaikan. Fayakul ana amaluka saleh. Orang itu menjawab, aku adalah amal amal salehmu. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Wajib kita benarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Sesuatu yang abstrak, ya amal soleh yang kita perbuat, ya maka di surga atau di alam barzah Allah rubah menjadi seorang yang tai tampan wajahnya, baik bajunya, eh wanginya, eh luar biasa. Eh kemudian orang itu mengatakan ana amaluka as-saleh. Summa yuftalau babun minal jannah. Dibukakan pintu ke dalam surga wa babun minanna dan pintu dari api neraka kemudian dikatakan hada manziluka lau asaitallah. Ini neraka jika engkau memaksiati Allah. Abdalakallah bihi bihada Namun sekarang diganti dengan surga. Fa idza jannah qala rabbi ajil kiamasa Eh ketika orang mukmin itu melihat ke dalam surga, dia berkata wahai Rabbku cepat kan hari kiamat untuk dia bisa masuk ke dalam eh, surga Allah Subhanahu wa taala. Eh Rabbi ajil kiamat sa kaima arji ila ahli wa mali. Eh dia mengatakan, "Ya Rabbku, eh segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluarga dan kepada hartaku." Ini nikmat kubur yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kubur. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan innal abdal kafir, adapun hamba yang kafir atau al fajir dalam riwayat lain, Ida kana fi minat dunia. ketika ia mau meninggal dunia dalam keadaan sakatul maut wa ikbal filal akhirah dia mau menuju ke akhirat nazala ilaihi minas sama malaikatun riladun syidat turun kepadanya malaikat yang bengis malaikat yang kasar sudul wujuh, hitam wajahnya. Mahumul musuh minan nar. Ya, dia membawa kain yang kasar dari api neraka. Fayujlisan fayajlisuna min adal basar. Malaikat-malaikat tersebut duduk ya sejauh mata memandang. Sumayaji malakul maut. Kemudian malaikat maut turun kepadanya. Hatta yajlis indarosi sampai dia duduk di samping kepalanya. Fayakul sang malaikat maut mengatakan kepada orang kafir atau orang fajir tersebut, Ayuhatan nafsul khabisah, wahai jiwa yang jelek, yang busuk, ukhruji ila sakhati minallah wa ghadab." Keluarlah engkau kepada kemurkaan dari Allah dan kemarahannya. Qal fatafarraqa fi jasadi fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza sufud al-kathir syu'ab minasufil mablul namun roh tersebut keluar dengan ya berpencar di dalam jasadnya dan dia keluar seperti ya dipaksa seperti dipaksanya ya gancu atau ya besi yang bercabang dari misalnya karung atau yang lainnya yang yang basah susah untuk keluar roh tersebut dari jasadnya fatuqatta'u ma'aha al-uruq wal asab terputus ya tali atau urat-uratnya Fayal anhu kullu malakin binas samai wal ardi. Setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi melaknat sang kafir atau yang sang fajir tersebut. Wa kullu malakin fis sama wa tughlaq abwabus sama. Pintu-pintu langit ditutup. Laisa min ahli babin illa wahum yad'una Allah alla turad ruhuhum min kibalihim. Semua mereka berdoa semoga roh tersebut tidak lewat ya mereka. Fayakhuduha ya malaikat maut pun mengambil roh tersebut. Faida akhadaha lam yada'uha fi yadi tarfata'in hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Ketika sudah diambil malaikat maut, malaikat-malaikat lain langsung mengambilnya. Eh, kemudian dimasukkan ke dalam kain yang sangat kasar. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujid ala wajil ardi. Ketika keluar, rohnya tersebut aromanya ya paling busuk di atas muka bumi ini. Fas'aduna biha Malaikat-malaikat pun membawanya ke atas. Fala yamurruna bi ala malaik minal malaika ila qal ma hadar ruhul khabith. Tidaklah eh, melewati malaikat-malaikat kecuali malaikat mengatakan roh siapa yang jelek yang busuk ini. Fayakulun mereka menjawab fulan ibnu fulan bi akbahi asma'i latikana yusama biha dunia dengan nama yang paling jelek di dunia yang dia disebut hatta yantahi bila sampai dunia sampai dia ke langit dunia faistaftahu lahu eh diminta izin untuk dibuka fala yuftah lahu namun tidak dibukakan baginya summa qala rasul sallallahu Alaihi kalau taala la tufattah lahu abwabus sama wa la yadkhulul jannah hatta ilal jamal fi samil khiyat kemudian rasul membaca ayat tidaklah dibuka bagi mereka pintu-pintu surga dan tidaklah mereka orang kafir masuk dalam surga sampai unta masuk ke lubang jarum. ya azza wa jalla Allah pun berkata, "Uktubu kitabai Uktubu kitabahu fi sijin. Tulislah catatannya di eh, neraka. Fil ardi sufla, di bumi yang paling ia eh, bawah. Sumak yukal uaidu abadi ilal ardi. Kembalikan dia ke tanah. Fa inni wa'atuhum animina tuhum Karena aku menjanjikan untuk aku menciptakannya dari tanah. Wa fiha uidum. Aku mengembalikannya ke dalam tanah. Wa minha ukhrijum taratan ukhra. Dan aku mengeluarkannya dari tanah untuk lain kalinya. Fatutra ruhu minas sama torhan. Kemudian roh orang kafir atau orang fahit tersebut dilempar ke dalam ayat tubuhnya lagi hatta taqafi jasadihi. Kemudian Allah kemudian Rasul membaca ayat wa man yushbillah fa ka'annama kharra minas sama fatakhtafu tairu au tahwi birri fi makanin sahih. Barang siapa berbasyir kepada Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit, kemudian eh, disambar oleh burung atau dia dibawa oleh angin di tempat yang jauh. Ini sekali lagi salah satu perjalanan roh manusia yaitu bagi yang kafir atau bagi yang fajir. Fatu adurohu fi jasadihi. Kemudian dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Qal fa inna la yasma ali ashabi idza wallau anhu dan dia pun mendengar suara terompah sahabat-sahabatnya yang pulang dari pemakaman. Kemudian wayatihi malakan kemudian dia didatangi oleh dua malaikat syadidal intihar yang keras suaranya fayantahiranihi waijisina wayujlisanihi dan malaikat tersebut mendudukkannya lahu dan malaikat itu bertanya marabuka siapa rakmu fayakulu hahala adri dia menjawab aku tidak tahu fayakuluna lahu madinuka atau fayakulani lahu madinuka apa agamamu fayakulu hahala adri aku tidak tahu fayakulani ma fama takulu fi hadar rajul alladhi bu'itsa apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu falayatadili ismihi dia pun tidak bisa menyebut namanya fayakulu muhammad fayakulu muhammad dikatakan apakah muhammad fayakulu hala di aku tidak tahu sami nasayqul dzaka kola fayakulu la daraita wala talauta kemudian dikatakan bahwasanya orang itu mengatakan aku mendengar manusia berkata demikian aku pun mengikutinya Fayunadi munadi minas sama. Kemudian ada seruan dari langit mengatakan ankadaba. Orang ini pendusta. Fa'afrishu lahu minan nar. Eh bentangkan baginya dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu-pintu dari api neraka. Fayati min harri wasamumiha. Maka dia pun mendapatkan panasnya api neraka tersebut meskipun dia di alam barzah. Wa yudayyak alaih qabruhu. Disempitkan ya alam kuburnya hatta takhlifa hatta takhtalifa fi adla'uhu sampai hancur tulang belulangnya. Rajul kemudian ayumasallahu eh, rajulun qabil wajah. Dia didatangi oleh seseorang yang ya, tam, ya, wajahnya sangat jelek, qabi usiab, jelek bajunya, muntinur rih, baunya busuk, fayakul abashir biladi yasu'uka bergembiralah dengan hal yang menyusahkanmu. Hada yaumu dikunta tu tu'adu. Ini adalah hari yang engkau dijanjikan eh atasnya. fayakul eh man anta? Eh orang itu bertanya, siapa dirimu? Fawajuka waju yaji bisyar. Wajahmu datang dengan kejelekan. fayakulu ana amaluka al khabis. Aku adalah amal perbuatanmu yang jelek. Fawallahi ma'alim tu illa kunta batian anto atillah sari'an ila ma'asyatillah. Orang tersebut mengatakan demi Allah, tidak aku tidaklah aku mengetahui kecuali engkau itu sangat lambat berbuat ketaatan kepada Allah, engkau cepat berbuat maksiat kepada Allah. Fajazakallah syarran, maka Allah membalasmu dengan kejelekan. Summa yuqayyad lau a'ma asam abakan fi yadi mirzabaton Kemudian orang tersebut ya didatangkan seseorang yang buta, yang tuli, yang bisu dan di tangannya ada besi seperti palu Lau duri babiha jabalun kana turaban kalau dipukulkan di gunung akan hancur dan menjadi eh, debu atau menjadi tanah gunung tersebut. Fayadribu dorbatan. Maka orang tersebut dipukul dengan palu tersebut. Hatta yasira bihaturaban. Sampai dia menjadi tanah. Summa yu'idullah kamakana. Namun digat eh, diulang lagi penciptaannya. Dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadribu dorbatan ukhra. Dipukul lagi dengan palu yang sangat luar biasa dasarnya tersebut. Fayasihu sayhatan maka dia pun menjerit dengan jeritan yasma'uhu kullu syai' Semuanya mendengar kecuali dua makhluk manusia dan al jin. Summa yuftalahu babun minan nar. Kemudian dibukakan pintu dari api neraka. Wa yumahat min furushin nar. Dan dibentangkan ayat permadai dari api neraka. Fayakul dan dia mengatakan Rabbila tuqimisa wa ya Allah. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Ini adalah ya perjalanan roh orang kafir dan pada akhirnya mendapatkan azab azab kubur naudzubillah min dalik kita berikan kepada Allah min azabil kubur hari ini diriwayatkan Imam Abu Dawud Al Hakim dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Bani rahimallahu taala ya mungkin yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan semoga Allah mengokohkan hati kita untuk menjawab pertanyaan mungkar wa nakir dan semoga Allah memberikan kepada kita nikmat kubur dan menjauhkan kita dari azab kubur. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com